مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala oh, Al-Thamin iya. An Abi Abdullah Hudhaifah bin Yaman bin Yaman al-Ansari Al-Ma'ruf sahibi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu maqal Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin faftataha al-baqara faqultu yarka'u indal mi'ah thumma madha fakultu yusalli biha fi rak'atin famadha fakultu yarka'u biha thumma ftataha nisa faqara'aha thumma ftataha al-imran faqara'aha yakra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awada thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azimi fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi Summa qala sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu Summa qama qiyaman tawilan ghariban mimma raka'a Summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la Fakana sujudu ghariban min qiyamihi rawahu muslim Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sanamulana Muhammad Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala illa billah Anak Abi Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu qala Hudzaifah bin Al-Yaman berkata Sallaitu ma'an Nabi sallallahu Aku salat bersama Nabi SAW data Laila di satu malam. Dia ngikuti salatnya Nabi. Ini bukan salat berjamaah. Tapi Nabi sholat diikuti sama dia. Faftatah al-bagaroh. Maka Nabi setelah Fatihah membuka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa juz itu? Dua juz lebih ya. Fagultu maka aku berkata dalam hatinya si Hudzaifah bin Yaman yarka undal mi'ah. Insyaallah Rasulullah rukuk kalau sudah 100 ayat ini. Paham ya? Udah berdarah rukuk dawa. Tumma madho 100 ayat terus Rasulullah. Berlalu sudah 100 ayat ini. Fagultu maka aku berkata dalam hatiku, yusolli biha fi aya Ya berarti selesai surat Al-Baqarah ruku wis. Ya, dijadikan satu surat sudah Al-Baqarah ini. Ya, dijadikan, dijadikan eh, apa? Surat Al-Baqarah dibaca satu rakaat ini berarti. famadho terus Rasulullah setelah surat Al-Baqarah surat apa? Hah? Al-Imran Fagultu maka aku berkata yarka'u biha mungkin setelah surat Al-Imran ruku Rasulullah Semua Tahan nisa diteruskan surat An-Nisa Faqara'a dibaca surat An-Nisa oh surat An-Nisa setelah itu rukuk Rasulullah thumma iftaftah Imran kemudian diteruskan baca surat Al Al Imran faqara'aha membaca surat Al Imran Rasulullah sampai ente bacanya itu bukan baca cepat yaqra'u mutarassilan membaca Rasulullah itu dengan teratur, dengan bagus gitu. Itu cepet-cepetan. Hah? Yaqra'u mutaras Malah idza marra bi ayatin fiha tasbih kalau ada ayat yang situ mengisyaratkan untuk bertasbih sabbaha Rasulullah ditambahi lagi dengan tasbih Wa idza marra bisu'alin kalau di situ ada yang perlu untuk minta kepada Allah seperti menerangkan dengan rahmat, surga, sa'al, memohon rahmat, mohon surga. Wa idza marra bita'awud kalau melalui surat yang di situ perlu untuk meminta perlindungan karena menceritakan azab neraka ta'awwadha ditambahi dengan doa untuk minta perlindungan. Wis, ini satu rakaat ini. Summa roka'ah Kemudian Rasulullah rukuk. Faja'ala yagul, maka Nabi mengucapkan dalam rukuk subhana rabbiyal azim. Terus gimana? Fakana ruku'uhu maka ada rukuknya Rasulullah saat itu nahwan min giyamihi sama dengan panjang dengan panjangnya waktu giyam. Koyok moco Fatihah, Bakoro Al Imran, An-Nisa, apalagi? Sembilan nisa ya. Uh, iya. eh, ani iya. Hmm. Akhirnya huh? Si siapa si si Rasulullah meneruskan thumma qala fa sami Allah man hamidah Nabi mengucapkan sami Allah man hamidah ya Nabi membaca Rabbana lakal hamd Summa koma kemudian Nabi giamnya etidal, eh, giaman tawilan goriban mimma raka'ah. Nabi itu giamnya mirip dengan seperti rukuknya. Mirip walaupun lebih pendek sedikit. Bobo pisan. Summa saja kemudian sujud. Faqala maka Nabi mengucapkan dalam sujudnya subhana rabbil a'la. Fakana sujudu maka sujudnya Nabi qariban min qiyamihi. Hah? seperti atau mirip seperti dengan diamnya jadi sholat itu wow ah dari hadis ini malah di dalam keterangan yang lain sampai kalau aku nggak takut sama Rasulullah tak tinggal wis batal wis jadi begitu Rasulullah kalau kalau sudah sholat sendiri ya kalau sudah sholat sendiri panjang Rasulullah SAW ah dari hadis ini bisa diambil faedah boleh iktidak dalam sholat sunnah boleh asal yang sama bentuknya lah kalau nggak sama bentuknya imamnya sholat jenazah makmumnya sholat duhur atau makmumnya sholat sunnah yang nggak iso boleh ngadakan jamaah misalnya sunnah boleh tapi kalau yang tidak masuk tidak dapat pahala jamaah tapi boleh ini buktinya kemudian disunahkan tatwilul giam tatwilul giam afdol daripada yang lainnya memanjangkan giam lebih afdol daripada memanjangkan yang lainnya bahkan daripada sujud menurut pendapat yang mu'tamad Hah? Wa qumu lillahi qanitin. Kemudian disunnahkan juga membaca subhana rabbiyal azim ketika rukuk dan subhana rabbiyal a'la ketika i'tidal. Eh, ketika sujud. Hah? nah, itu eh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kita baca itu fasabbih bihamda eh, dalam Al-Quran eh, ah, ketika Allah menurunkan ayat sabbihisma rabbikal a'la Nabi menyatakan jadikan itu bacaan ada di sujud kamu nah, sebelumnya apa fasabbih Bismi rabbikal azim. Jadikan itu ada di rukuk kamu. Nah, karena itu kita disunahkan untuk baca Subhanallah rabbil azim dalam rukuk dan disunahkan baca Subhanallah rabbil a'la dalam eti i'tidal. Dari nah, dalam sujud. La haula wala quwwata Taib. Apa bedanya al-azim sama a'la? sebenarnya tipis cuma al-a'la ini ablagh daripada al-azim karena pakai isim tafdil karena pakai isim taf tafdil dan memang rukuk dengan sujud ini adalah madhar tawadu cuma sujud ini ablagh daripada ruh rukuk karena itu Eh, kita pakai al-a'lah di dalam sujud al-azim di dalam ruku nah, ulangi lagi sujud dan ruku ini adalah madhar tawa tawadu cuma sujud ini ablang lebih eh, apa ya lebih nampak ketawaduannya daripada ruku dalam bacaannya juga demikian. Kalau di ruku subhana rabbiyal azim, maka di di sujudnya diablahkan lagi dengan isim tafdhil subhana rabbiyal a'la. subhana rabbiyal a'la. Nah, berarti ja'lul ablah lil ab lil ablah menjadikan eh, kalimat yang ablah untuk madhar yang lebih ab ablah jadi beginilah bentuk sholatnya Rasulullah kalau sendiri memang wajuilat gurratu aini fis kesenangannya adalah sholat Rasulullah itu kesenangannya adalah sholat untuk yang lainnya ya sesuai dengan basyariahnya Nabi tapi kalau sudah sholat lupa dengan yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam jadi paling menikmati adalah sholat karena itu dalam hadis e, hubbiba yamin dunyakum salah. kan itu Anisa watib wat guru tua ini fi ini apa hubungannya kok dunia masuk dalam dunia ini kenapa ini as-shalah wujuilat qurratu ini fi shalah hubbiba ilayya min dunyakum thalath an-nisa wa tib wa ju'ilat aini fi shalah kau masuk dalam duniakum ini nah. kalau kita ini senang sama perempuan itu karena untuk kenikmatan dunia ya senang sama minyak karena untuk kenikmatan dunia tahu nabi nda? karena itu nabi tidak menyatakan hubbiba ilayya min dunyaya Hah? Nabi tidak menyatakan dicintakan kepada aku daripada duniaku An-nisa wa timna min dunyakum. Itu dunyakum, dunia bagi kamu itu. Tapi bagi Nabi an tadi itu bukan dunia. Tapi adalah ibadah kepada Allah, itu adalah untuk dakwah, itu adalah untuk Islam, itu untuk iman, itu untuk gurbah ilallah Subhanahu wa taala untuk mendekat diri kepada Allah. Kalau kita menganggap atib itu adalah dunia, Dunyakum, tapi bagi Nabi bukan min dunia, karena Nabi itu tidak cinta dunia sama sekali. Hobi baiklah ya min dunyakum, dari yang kamu anggap dunia, itu dicintakan kepada aku, tiga, An-Nisa, Watib. Terbukti ya Pak, kesenangan. Kamu kan senang, senang raksya, senang rekreasi, senang itu, senang ini. Wajulat kurratu aini fis, fis sholat gimana kalau tidur nyenyak wah uh, senang istirahat total Nabi juga begitu sholat itu istirahat total bagi Nabi kenapa? pandangan istirahat gak melihat yang lainnya ketuai mau di sujud pikirannya ngikuti dengan bacaannya terdabur dengan makna hatinya fokus dengan khaliknya istirahat total tapi tetap kontak dengan al istirahat itu hmm? kemudian rekreasi kita rekreasi melihat pemandangan itu dan ini mereka di dalam baca Al-Quran itu melihat hakikat daripada hurufnya Quran itu lebih luas daripada dunia seisinya lebih dunia daripada alam semuanya mereka bisa mereka itu merasakan seperti rekreasi di dalam sholatnya itu karena mereka melihat ajaib daripada al Quran karena itu guru ini ini, Sulakif kalau antum diajak ayo ke taman safari delok gajah asik delok macan asik tapi kalau mereka nggak senang itu semuanya tapi justru baca Al-Qur'an mereka akan melihat bagaimana lautan maani daripada Al-Qur'an yang ada di sana Wajuh gurratu aini fis vis shalah hmm? Nah, karena itu Nabi SAW kalau sudah membaca ini apa sholat ini lupa. Malah Nabi itu pernah ditegur oleh Allah karena kepanjangan sholatnya. Hah? Jadi Nabi itu kalau sholat itu kadang-kadang kaki satu diangkat, payah ganti satunya. Sampai ditegur, Toha ma'anzalna alaikal Quran litasqa Nah, ada menyatakan Toha itu namanya Rasulullah. Ada menyatakan Toha itu To. maka ha al art Toha. Taruh kaki kamu ada di bumi. Ma anzalna alaikal Qur'an litasqa. Aku tidak menurunkan Quran itu supaya kamu jadi celaka begini sampai kakinya bengkak sakit. Gitu. Hmm? Nah, karena itu Nabi saw ini merasakan sholat paling nikmatnya dalam kehidupan di atas dunia ini. Dan begitulah para ambia, orang-orang yang dekat kepada Allah. Sampai Nabi Muhammad itu melihat Nabi Musa sholat ada di kuburannya. Sholat ada di ada di kuburannya. Kenapa? Tidak ada diperintah. Ya nggak ditulis pahala kalau sudah mati itu. Ya juga tidak tidak ada, tidak ada perintah, tidak ada taklif kan. Taklif itu hanya di atas dunia. Kenapa mereka sholat? Sholatnya mereka itu karena iltidad. Karena merasakan nikmat gitu loh. Karena merasakan nikmat. Jadi mereka itu menikmati itu semuanya. Nah, inilah yang ada pada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita niru ini, insya Allah nggak ipil kon. Ya. Uh, ah, Begitulah yang dilakukan oleh para uli Allah. Nah, jadi yang diukur dengan ukuran kita ya. Ukuran mereka itu lain ya. Karena mereka itu iltidat, merasakan nikmat dalam melakukan itu semuanya. Taib, ada yang perlu dibahas? Fadal. Setelah surat Al-Baqarah surat apa? Hah? Setelah surat Al-Imran apa? an Tapi ini kebalik ya. Ini dalil bahwa boleh tidak tertib di dalam membaca surat Al-Quran. Ya, boleh tidak tertib ah, di dalam membaca surat Al-Quran. Paham ya? Saya tanya dari doa, Hmm. Di desa biasanya ada anak kecil pujian cuma pakai dari surat Al-Quran dari ayat Al-Quran sebagaimana rabbana atina itu di apakah itu boleh adalah handak adalah handa dalam, dalam bacaannya ngerusak arti manjangkan yang pendek mendekkan yang panjang misalnya yang uh, biasanya juga ada yang ada lagi biasanya mengulang-ulang ngulang-ulang lafad ya apa contohnya ya ada lahan tidak artinya merubah arti enggak jadi kalau itu merubah arti ya dosa nggak boleh. Kalau itu tidak merubah arti ya asal niatnya adalah untuk takzim tidak ada masalah kan. Zainul Quran biaswatikum tetapi kalau misalnya lagunya lagu orkes lagu itu nah ini eh, yang sifatnya itu tahkir ya nggak boleh long tahkir tahkir nggak boleh kan longas naruh duit aja untuk menjadi tandanya Al-Quran itu dilarang kok haram hukumnya kenapa ada ada isyar ada di situ perasaan mentahkir Al-Quran huh? itu mentahkir Al-Quran ya, jangan sepenting niatnya anda loh jangan dibilang niatnya bentuknya itu ada ada isyar nggak ada yang bisa e, menyebabkan orang menyatakan ini penyelek apa e, eh, e, eh, belecehan terhadap Al-Quran nah itu lain lagi jadi di uang dipakso niati suhu api gak bobo loh hmm, nggak ada hukum kalau begitu kalau begitu Maka kadang-kadang di sini nih gawe-gawe sing anyar iku repot aja nih. Contoh ya. Halo hari raya itu kan Allahu akbar Allahu akbar kan itu ya. Nah, ono macam-macam oh, ditambahi macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa-apa sih itu ada riwayat ya. Ada lagi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الله أكبر الله أكبر Rabbana oh, macam-macam doa ya tidak warid sebabnya eh, ada apa maksudnya tambah-tambah ya kita tidak nyalahkan boleh aja tidak ada masalah cuma artinya kok hit tren gitu loh model ojo podo sing liane terkenal kon Khalif Tudkar ah, Khalif Tudkar Nah, itu ada macam-macam itu ada Set mau tanya hmm. Hmm. di situ disebutkan summa qala sami Allah liman hamida rabbana lakal hamdu summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a nah kira-kira mimma raka'a ini doa apa Ustaz yang kira-kira yang waris Ustaz ya taruh ini lah panjang segitu ya apa ya ndak paham Hudzaifah bin Yaman ini nerangkan tok ndak dibaca lah kalau ini dibaca satu doa bisa sak kitab isi moto ini yang meriwayatkan tidak menyebutkan lah tanya sama saya ini ya apa nih <laughs> akhir ya. cukup ya, ya.